Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Sebagaimana tadi telah disebutkan di dalam pengantar pembahasan kita sore hari ini bertema menuju ampunan Allah Azza wa Jal. Tentunya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah kita menyadari bahwasanya kita sebagai hamba Allah Azza wa Jal Allah ciptakan hidup di dunia ini tidak sia-sia. Ya. Kita tidak diciptakan oleh Allah sudah sia-sia itu tidak. Tetapi Allah Jalla wa Ala menciptakan kita li hikmatin azimah. Karena hikmah yang sangat besar. Yaitu mada, yaitu ibadatuhu. Untuk beribadah kepada Allah. Itu hikmah kita diciptakan. Seperti Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ya kecuali untuk beribadah kepadaku. Mengesahkan Allah dalam ibadah, mengkhususkan ibadah itu hanya untuk Allah semua ibadah untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah inna salati sesungguhnya salatku semuanya wa nusuki dan sembelihanku. Nah, ada makna nusuk. Nusuk yang disembelihanku atau ibadahku seluruhnya wa mahyaya dan hidupku wa mamati dan matiku semua itu lillahi rabbil alamin hanya untuk Allah Subhanahu wa taala rabbil alamin rabb alam semesta la syarikalah tidak ada sekutu bagi Allah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin na'am untuk itulah kita hidup di dunia ini sehingga Ketika seorang ingin mendapatkan saadah kebahagiaan, ketika seorang ingin mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan di akhirat, tidak ada jalan lain kecuali satu ini. tuhu Iya. Jangan sampai kemudian seorang mencari kebahagiaan, saadah selain perkara ini. Ya. Karena sebagian manusia betul-betul tidak mengerti Bagaimana jalan mendapatkan kebaikan? Ya. Jalan mendapatkan saadah. Tidak mengerti sebagian manusia memahami saadah itu adalah harta. Sebagian, sebagian lagi memahami saadah itu adalah ya, pengikut yang banyak. Sebagian lagi memahami saadah adalah riasah, kepemimpinan, kekuasaan. Sebagian lagi memahami ya Kebahagiaan adalah ini dan itu. Iya. Betul mungkin dengan apa yang kita sebutkan tadi seorang mendapatkan kebahagiaan, namun bukan kebahagiaan yang hakiki. Orang suka punya harta, senang, bahagia. Tetapi itu bukan kebahagiaan yang hakiki. Demikian pula seorang memiliki misalnya rumah yang luas, yang lapang, bahagia. Namun itu bukan kebahagiaan yang hakiki. Ya, Kebahagiaan yang hakiki adalah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kebahagiaan itu adalah mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Ya, seorang ketika ingin mendapatkan kebahagiaan, seorang ketika ingin mendapatkan ampunan Allah, maghfiratullah, ya, ridhonya Allah Azza wa Jalla, Jalannya juga ini. Ibadatuhu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Mustahil seorang akan mendapatkan ampunan Allah kalau dia tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mustahil seorang akan mendapatkan maghfirahnya Allah, ridhonya Allah kalau dia tidak menempuh jalan ini yaitu ibadatullah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Hambal rahimahullah di dalam Musnad beliau dan hadis ini juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi rahimahullah di dalam Al-Mustadrak dari sahabat Bara Ibnu Azib radhiyallahu taala anhuma ketika Nabi Ali salatu wasallam menyebutkan kisah perjalanan roh ya kisah perjalanan roh kata Nabi alaihi salatu wasallam sesungguhnya seorang yang beriman ketika datang saat dia meninggalkan dunia ini dan saat dia akan masuk dalam kehidupan berikutnya alam barzah dan seterusnya yakni datang saat ajal datang saat kematian ya datang malaikat-malaikat Allah di saat ajal telah tiba Allah mengutus malaikat-malaikat ya malaikat-malaikat Allah malaikat-malaikat rahmah membawa kain kafan dari jannah membawa hanut, wangi-wangian juga dari jannah. Untuk apa mereka turun? Mereka turun sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Innalladzina qalu rabbunallah." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob saya adalah Allah, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, kemudian mereka istiqamah di atas ibadah itu, istiqamah di atas iman kepada Allah di saat kematiannya tatanazzalu alaihimul malaika akan turun kepada mereka malaikat-malaikat Allah demikian disebutkan dalam surah Fussilat turun malaikat-malaikat Allah untuk apa mereka turun memberikan kabar gembira Allah takhafu Jangan kamu khawatir Jangan kamu takut Wala tahzanu Jangan kamu bersedih hati Wa abshiru bil jannah Bergembiralah kalian dengan jannah Yang Allah telah janjikan untuk kamu Jadi tugas mereka ini Malaikat-malaikat ini Ini sebelum datang malaikat maut Mereka datang untuk memberikan kabar gembira Mereka datang untuk memberikan apa? kabar gembira sehingga orang yang beriman betul-betul dalam keadaan rindu untuk berjumpa dengan Allah. Di saat itulah datang malaikat maut. ja'amalakul maut, datang malaikat maut kemudian duduk ya di samping kepalanya. Kita tidak melihat, kita tidak menyaksikan, tetapi kita mengimani datangnya malaikat itu. Apa yang di, apa yang dilakukan oleh malaikat mencabut nyawa? Melaksanakan perintah Allah mencabut nyawa. Dia pun mengatakan, "Ya ayat Tuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, wahai roh yang baik, ya ayat Tuhan nafsut thayyibah, ukhruji, keluarlah kamu ila magfiratim minallahi wa ridwan." keluarlah kamu menuju maghfirahnya Allah, menuju ampunannya Allah, waridwan dan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu yang kita cari. Roh kita dicabut dalam keadaan mudah Kama yasilul qatrah min Seperti keluarnya air dari tempat air kendi yang dan yang semisalnya mudah keluar itu. Walaupun ada sakarat, sakit yang luar biasa, namun mudah dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Menuju ampunan Allah, ila maghfirati min rabbik waridwan menuju ampunan Allah Azza wa Jalla dan keridhoannya. Dan betul-betul orang kalau mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan ampunan Allah, dimuliakan oleh Allah. Malaikat yang tadi membawa kain kafan segera membungkusnya dengan kain kafan jannah. Ya, segera memberikan hanut wangi-wangian dari jannah sehingga mengeluarkan wangi-wangian yang demikian wangi, lebih wangi daripada misik yang didapatkan di muka bumi. Dibawa ke langit yang pertama disambut oleh malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal ditanya ini rohnya siapa? Dijawab ini rohnya fulan bin fulan dengan menyebut nama yang terbaik. Dibukakan pintu yang pertama dari pintu langit pertama terus dibukakan yang kedua sampai langit yang ketujuh semuanya menyambut semuanya menanyakan ini rohnya siapa sampai dibukakan pintu langit yang ketujuh dan langit-langit itu punya abuab punya pintu-pintu Kemudian Allah Jalla wa'ala memerintahkan agar catatan orang ini dicatat diletakkan di illiyin. Uktubu kitab abdi fi illiyin. Letakkan atau catatlah catatan hambaku ini di illiyin yakni catatannya orang-orang yang beriman kemudian dikembalikan rohnya ke dalam jasadnya kemudian ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir dan seterusnya kisah bagaimana orang yang beriman itu menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir iya ini ma'asyiral muslimin yang menjadi cita-cita kita ya tidak ada artinya harta yang kita miliki tidak ada artinya jabatan yang kita miliki. Tidak ada artinya keluarga yang banyak, anak cucu yang kita miliki, harta, kebun, rumah, istana. Tidak ada artinya ketika seorang keluar dari dunia ini dalam keadaan tidak diampuni Allah Azza wa Apa faedahnya? Apa faedahnya ketika seorang keluar dari dunia ini dalam keadaan tidak diampuni Allah Azza wa tidak mendapatkan mafiroh tidak mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla itu yang kita berlindung kepada Allah darinya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tentunya ya, semua kita bertanya bagaimana kita mendapatkan ampunan Allah azza wajalla. Iya. Sudah kita sebutkan tadi di awal pembahasan ma'asyiral muslimin. Ya. Untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala Allah Jalla wa ala ya menyiapkan sekian banyak asbab, sekian banyak sebab untuk seorang mendapatkan ampunan. Tetapi semua sebab itu kembalinya kepada satu perkara yaitu ibadatullah, beribadah kepada Allah. Itu intinya. Semua asbab, semua sebab kembalinya ke situ. Ibadatullah, beribadah kepada Allah Azza wa Ya. Syarat seorang mendapatkan ampunan Allah, syarat seorang mendapatkan maghfirah Allah, syarat yang tidak bisa ditolerir. Harus syarat ini ada, seorang itu mati dalam keadaan mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, yaitu kalimat la ilaha illallah. Beribadah kepada Allah saja dan tidak beribadah kepada yang lain. Naam. Kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam meriwayatkan dari Allah hadis Qudsi dalam hadis Anas bin Malik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya." Seandainya kamu datang kepadaku kepada Allah dengan membawa dosa sepenuh bumi, Kemudian kalian datang kepadaku summalaqitani la tusyriku bi syai'a. Kalian datang kepadaku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Tidak menyekutukan Allah. Dia betul-betul beribadah hanya kepada Allah walaupun dia punya dosa, dosa sepenuh bumi disebutkan dalam hadis itu. Membawa dosa sepenuh bumi namun dia datang kepada Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun la ataituka bi qurabiha magfiratan sungguh aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula iya berbeda kalau seorang ya ini syarat yang pertama harus nah seorang mendapatkan ampunan Allah syaratnya adalah dia beribadah kepada Allah Mukhlishan lillah tidak terjatuh dan tidak melakukan apa Asyirku billahi azza wajal. Syirik kepada Allah azza wajal. Kalau orang mati dalam keadaan syirik, Allah tidak akan mengampuni. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat An-Nisa, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48. Allah mengatakan, Inna Allah la yaghfiru ayushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' Allah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru tidak akan memberikan ampunan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan maghfirah kepada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yakni mati dalam keadaan apa musyrik dan tidak tobat kepada Allah Wa yaghfiru ma yasha namun Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain selain syirik Walaupun seorang mati dalam keadaan belum tobat, misalnya nasallahu semoga Allah selamatkan kita. Ada orang yang mati melakukan dosa besar, minum khamar misalnya sampai mati. Dia akan suul khatimah ya atau tidak? Suul khatimah. Akhirnya minum apa? Khamar, mati dosa besar. Tetapi selama dia masih muslim, mentauhidkan Allah, tidak melakukan dosa, asyirku billah, syirik kepada Allah, fahuwa tahta masyiatillah, di bawah masyiat Allah. Jika Allah berkehendak Allah mengampuni dia, jika tidak maka Allah memasukkan dia ke dalam neraka sampai bersih, kemudian dimasukkan ke dalam apa? Jannah, mendapatkan ampunan. Kenapa? Karena dia masih memiliki iman, imannya masih ada dalam hatinya dan tidak dihancurkan dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kunci mendapatkan maghfirah adalah maka ya la ilaha illallah yang diucapkan dan diyakini dalam hati bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah dan mengingkari semua peribadatan selain Allah. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam demikian berharap akan Islamnya pamannya Abu Talib. Ya. Karena selama ini Abu Talib berbuat baik kepada siapa? Nabi membela lahiriahnya demikian itu perbuatan baik membela Nabi, ya. Tetapi dia masih dalam keadaan musyrik. Ya. Menyembah selain Allah, ya. Meyakini Latta, Uzza, Hubal, Manat dan seterusnya. Sehingga kebaikan-kebaikan itu tidak ada manfaatnya. Rasul tahu tidak ada manfaatnya itu semuanya. Seandainya dia tidak masuk Islam, tidak mengingkari kesirikan dan tidak meninggalkan kesirikan yang dia lakukan. Rasul tahu karena memang Allah mengabarkan demikian syarat seorang mendapatkan ampunan Allah adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah azza wajalla. Maka di saat-saat genting menjelang kematian Abu Talib, Nabi Ali Shallallahu Wasallam menemani, menyertai, mentalkinnya, mengajak dia untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah agar mau mengucapkannya dan meyakini dalam hatinya. Nabi mengatakan, Ya Ammi, Qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimatan uhajulaka biha indallah. Kalimat yang aku akan bela engkau nanti di hadapan Allah Azza wa Jal Luar biasa ini Nabi Ali Shallallahu Wasallam tidak pernah putus asa dalam dakwah. Menjelang kematian pamannya diajak dengan penuh kelembutan dipanggil pamannya ya ammi wahai pamanku. Ya, ini kan panggilan yang luar biasa lembut. Qul ya ammi la ilaha illallah. Kemudian diingatkan tentang pahala yang besar. Kalimatan uhajulaka biha indallah. Kalimat yang aku akan bela engkau di hadapan Allah. Hampir-hampir dia mau mengucapkan kalimat itu. Kalau bukan karena takut dicela oleh kaumnya. Dalam sebagian riwayat pernah dia mengucapkan demikian. Kalau bukan karena aku takut dicela kaumku, aku akan ucapkan kalimat ini. Di sampingnya ada Abu Jahal. Rasul hadir, ada Abu Jahal di situ. Ternyata Abu Jahal ya tidak tidak ingin Abu Talib masuk dalam agama Islam. Apa kata Abu Jahal? Atar an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu benci agama bapakmu Abdul Muttalib? Apakah kamu mau menghina agama nenek moyangmu? Padahal itu agama kesyirikan, agama jahiliyah. Maka dia pun urung untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi Ali salatu wassalam tidak putus asa, diingatkan lagi, "Qul ya ammi la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Diulangi lagi oleh Abu Jahal, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apa kamu membenci agama Abdul Muttalib? Demikian pergantian bersautan sampai akhirnya ya Abu Talib memilih mengatakan huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia tetap memilih berada di atas agama yang Abdul Muttalib. Mata kafiron. Mati dalam keadaan apa? Kafir dan kekal di dalam neraka. Nabi mengatakan Abu Talib ini yang paling ringan adabnya di mana? Di neraka. Dan yang paling ringan pun adalah seorang yang diberikan terompah dari api neraka di kakinya yang dengan sebab itu mendidih otaknya. Itu Abu Talib. Wabillahi taufik. Dan Allah Maha tahu, ya. Bisa jadi orang lahiriahnya baik namun hatinya tidak. Ya. Dan kita diperintahkan untuk beribadah lahirnya baik, hatinya juga baik. Ikhlas lillahi azza wa jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Demikian Wabilahi taufiq Ada sebab ampunan Allah yang lain, maghfirah Allah yang lain yaitu syafaat. Ya. Syafaat. Namun seperti yang kita sebutkan tadi di depan, ya. saya sebutkan contoh. Nanti pada hari kiamat, ya, ya syafaat itu banyak sekali. Malaikat, ya, memberikan syafaat. Nabi memberikan apa? syafaat. Syuhada, orang-orang yang apa? Mati syahid juga memberikan apa? Syafaat. Naam. Yang dimaksud dengan syafaat sesungguhnya hakikatnya adalah doa. Permintaan kepada Allah, permohonan kepada siapa? Allah. Terserah Allah mau menerima atau tidak, kan demikian. Karena syafaat itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah Ya. Di antara syafaat adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ada orang-orang yang dia masuk dalam neraka ya. dan orang itu disebutkan atau mereka disebutkan al-jahannamiyun. Kenapa dikatakan jahannamiyun? Mereka sudah tinggal di neraka jahannam sampai menjadi arang. Namun mereka muslim. Cuman karena dosanya banyak, besar dosa-dosa mereka kemudian dimasukkan dalam apa dalam neraka sampai menjadi arang kemudian dengan sebab syafaat dia mendapatkan ampunan apa Allah azza wajalla dikeluarkan dari api neraka sudah menjadi arang kemudian dimasukkan ke dalam nahrul hayat ya sungai kehidupan nah masukkan air hidup tumbuh lagi ya Kemudian setelah itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ya dimasukkan ke dalam jannah. Dengan sebab apa ini? syafaat yang mendapatkan ampunan. Namun ketahuilah syafaat itu tidak akan bermanfaat kecuali jika orang itu diridhoi Allah dan Allah tidak ridho kecuali kepada tauhid. Orang yang musyrik tidak mungkin mendapatkan apa? Syafaat. Jadi kembali lagi Kembali lagi ya, kembali lagi bahwasanya ampunan Allah itu ya tidak akan diperoleh kecuali dengan apa? Dengan apa? Tauhid. Makanya ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasul Ali salatu wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling beruntung, orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaat engkau nanti pada hari kiamat? Apa kata Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, As'adun nas Syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi. Orang yang ya paling berbahagia mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah orang yang ketika di dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Mukhlisan min kalbihi ikhlas dari dalam apa hatinya tidak mencampurinya dengan syirik ini makna ikhlas kalau dicampuri dengan syirik namanya tidak apa ikhlas ria sum'a ya. beribadah kepada selain Allah seperti orang-orang munafik pada zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahkan ikut berjihad di belakangnya Nabi. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia itu aslinya kafir. Ya. Cuman karena dia ingin mendapatkan manfaat duniawi, dia pura-pura masuk apa? Islam, mengucapkan syahadatain. Nabi pun bermuamalah memperlakukan dia secara lahiriah sebagai seorang muslim. Tetapi Allah memberitahu tentang siapa Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Dia adalah orang munafik yang dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik itu letaknya di bawah neraka, di neraka yang paling bawah. Ya, kenapa? Karena dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dusta. Hatinya itu kufur, membenci Rasul, membenci Islam memang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah aslinya sebenarnya. Cuman karena dia ingin mendapatkan dunia. Ya. Hatinya kufur, amaliyahnya juga kufur sesungguhnya. Ya, ria, kalimatnya ria, seluruh hidupnya ria. Ya. Sampai sholat isya dan sholat apa? Subuh pun itu yang paling berat bagi orang-orang munafik. Kenapa? Tidak kelihatan itu. Ya. Sholat isya tidak berangkat juga tidak kelihatan. Ya. Absen juga tidak apa? Kelihatan. Subuh juga sama. Makanya dikatakan oleh Nabi alaihi wasallam, sholat yang paling berat atas munafik adalah solat subuh dan solat apa? Isya. Ya, ini al muslimin, syafaat. Ini sebab mendapatkan ampunan. Namun kembali lagi, ternyata intinya adalah apa? Ya, tauhid. Di antara yang memberikan syafaat adalah anak-anak yang mati sebelum balik. Ada anak-anak yang mati sebelum balik. Orang tuanya muslim, bapak ibunya muslim. Ya. Ketika nanti di mahkamah mahsyar ini sudah difonis masuk neraka, bapak dan ibunya. Tinggal masuk dalam neraka, tinggal masuk. Nunggu masuknya, sudah difonis. Tapi anaknya ini menarik-narik orang tuanya. Mohon kepada Allah, ya Allah, masukkan dia dalam jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam jannah. Ya. Naam. Wabillahi taufiq kemudian dimasukkanlah kedua orang tua ini ke dalam jannah karena keduanya muslim ya adapun kalau orang mati dalam keadaan kafir orang mati dalam keadaan musyrik tidak mungkin dia mendapatkan apa syafaat wabillahi taufiq ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah ini sebab yang kedua dari sebab apa ampunan Allah kemudian di antara sebab seorang mendapatkan ampunan Allah adalah seorang berbuat baik, berbuat hasanat. Ya, ini yang ketiga, seorang mendapatkan ampunannya Allah ya, adalah berbuat kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Karena hasanat, kebaikan-kebaikan itu akan meng, meng, menghapuskan apa? Sayyiat, kejelekan. Seperti dalam sabda Nabi juga, Nabi mengatakan, ya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha dan ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu. Ya, tamhuha maka perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan apa? buruk. Ya. As-salawatul ham salat lima waktu adalah penghapus dosa-dosa. Kata Nabi alaihi salatu wasallam as-salawatul khamsu wal jumu'ah ila al jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainaha wa ma bainahunna majtunibatil kaba'iru au kama qala Rasul alaihi salatu wasallam. As-salawatul khams salat lima waktu wal jumu'atu al jumu'ah dan salat Jumat menuju salat Jumat berikutnya wa ramadhan ila ramadhan dan Ramadan kepada Ramadan berikutnya mukaffirat sebagai penebus dosa-dosa yang dilakukan di antara itu antara Ramadan ke Ramadan berikutnya ya salat satu ke salat berikutnya ya hari Jumat ke Jumat berikutnya ya amalan-amalan ini adalah penghapus dosa-dosa selama ditinggalkan dosa-dosa apa besar majduni batil kabair selama dosa-dosa besar itu dilakukan yakni yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil sogair yang itu pun kita banyak melakukannya nah sehingga amalan kebaikan itu ya wabillahi taufik adalah sebab seorang mendapatkan ampunan siapa Allah jalla wa ala nah suatu saat datang seorang kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam sesudah sholat subuh. Dengan sedihnya dia mengatakan, Ya Rasulullah, saya berbuat kesalahan, Ya Rasulullah, saya berbuat sedih sekali dia menghadap Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Namun rupanya Nabi mendapatkan wahyu. Nabi bertanya kepada orang ini, kamu tadi sholat subuh bersama saya? Iya ya Rasulullah, dosa kamu sudah dihapus. Sudah terampuni dosamu. Ya Nabi tidak mungkin tahu kecuali wahyu dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kamu tadi sholat subuh bersama kami. Iya. Iya ya Rasulullah. Ya jelas sholat subuh bersama Nabi luar biasa. Ya atau tidak? Di masjid apa? Nabawi dilipat gandakan. Belum lagi yang mengimami siapa? Nabi. Yang makmum adalah para sahabat orang-orang yang mulia. Nabi yang berdoa yang membaca ya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. kemudian para sahabat semuanya mengucapkan apa amin iya luar biasa makanya ketika ada orang yang bertanya di luar pembahasan ada seorang pernah bertanya mana yang lebih mulia yang lebih afdol ya. Umar bin Abdul Aziz atau Muawiyah bin Abi Sufyan Muawiyah bin Abi Sufyan ini sahabat, namun subhanallah banyak di antara musuh-musuh Islam yang menjelek-jelekan beliau, Muawiyah bin Abi Sufyan, padahal beliau orang yang mulia. Walaupun masuk Islam belakangan ketika apa? Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, namun beliau sahabat Nabi ridwanullah alim ajmain. Sahabat Nabi bahkan mendapatkan kepercayaan dari Nabi menjadi pencatat wahyu. Menulis apa? Wahyu dan saudarinya Muawiyah adalah istrinya Rasul alaihi salatu wasallam Artinya Muawiyah adalah pamannya kaum muslimin. Namun subhanallah, ya orang-orang banyak membicarakan dan menjelek-jelekan siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Memang itu pekerjaan musuh-musuh Islam. Padahal Nabi pernah bersabda, "Jangan kalian mencela seorang pun dari sahabatku." Jelas itu sabdanya Nabi. Kembali pada pembahasan. Abdullah bin Mubarak atau yang lain ditanya, "Wahai Abdullah bin Mubarak atau yang lain, siapa yang lebih mulia? Muawiyah bin Abi Sufyan atau Umar bin Abdul Aziz?" Marah ini yang ditanya. Ya. Kemudian mengingatkan ya, Muawiyah bin Abu Abi Sufyan sahabat. solat bersama siapa? Nabi di belakang Nabi. Ya. Mengaminkan bacaannya Nabi alaihi salatu wassalam membela Nabi Ali Shallallahu Wasallam, berjihad bersama Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Adapun Umar bin Abdul Aziz, beliau adalah seorang imam yang adil, seorang khalifah yang adil. Namun tabiin, tetap tabiin di bawah siapa? Sahabat. Wabillahi itu. Iya. Kembali pada kisah tadi. Sahabat tadi melakukan dosa. Tidak disebutkan dosanya. Yang jelas dia merasa menyesal. Ya Rasulullah malam ini saya melakukan dosa ya Allah. Nah, seterusnya. Kemudian Nabi mengatakan, kamu sholat subuh bersama kami. Iya ya Rasulullah. Sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Salawatul hams, sholat lima waktu adalah penebus dosa. Iya, kata Nabi Ali Sholatu Wasallam perumpamaan sholat lima waktu itu seperti kalian memiliki sungai di depan rumah Kemudian kalian mandi sehari berapa kali? Lima kali. Hal ya min daroni hisyai. apakah tersisa dari kotoran pada badannya? Jawabannya lah tidak. Bersih. Kalau seorang dia sholat dengan baik, mukhlishan milah, ikhlas karena Allah azza wajalla. Berwudu juga penebus apa? Dosa. Iya. Tidaklah seorang mencuci tangannya kecuali dosa-dosa yang diperbuat oleh tangannya keluar bersama dengan tetesan-tetesan air wudhu. Tidaklah dia mencuci mukanya kecuali dosa-dosa yang dilakukan oleh matanya juga keluar bersama dengan tetesan-tetesan air wudhu. Tidaklah seorang mencuci kakinya ketika dia berwudhu kecuali dosa-dosa yang dilakukan oleh kakinya juga keluar bersama dengan tetesan air wudhu. Ya subhanallah maha suci Allah. Betapa pemurahnya Allah Azza wa Jal membukakan pintu-pintu maghfirah, pintu-pintu ampunan untuk kita semuanya ini. Di dalam ibadah-ibadah kebaikan itu. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha dan ikutilah perbuatan-perbuatan jelek kamu dengan perbuatan baikmu niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa-dosamu. Namun sekali lagi saya ingatkan amalan kebaikan ini tidak bermanfaat kalau seorang tidak membangun amalan ini di atas apa? Tauhid. Ternyata dia seorang musyrik. Karena syirik itu menghapuskan semua kebaikan. Sampai Allah Jalla wa'ala mengatakan kepada nabinya dalam Al-Qur'anul Karim, "La in asyrakta la yahbatanna amaluk." Kalau engkau berbuat syirik, padahal nabi tidak mungkin berbuat syirik. Namun Allah mengatakan itu kepada nabinya menunjukkan betapa besarnya masalah syirik. Kalau nabi saja berbuat syirik, seandainya nabi berbuat syirik, maka dosa-dosa atau amalan beliau akan apa? Lebur, hancur. Padahal amalan beliau luar biasa, amalan yang besar, sangat besar tidak ada yang bisa menandingi amalan beliau. Itu akan hancur. Lain ashrokta layah batanna amaluk. Kalau engkau wahai Nabi berbuat syirik, maka akan hancur semua perbuatan baikmu. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak punya kebaikan? Kecuali sedikit. Ya. Kembali lagi amalan kebaikan ini, sholat, ibadah, ibadah yang lain baru akan bermanfaat ketika dibangun di atas kalimat la ilaha illallah. Ya. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebab yang lain. Seorang mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Azza wa Yaitu dengan doa dengan doanya orang lain. Ya, doa, doanya anak soleh, doanya orang-orang yang beriman. Nah, oleh karena itu disyariatkannya ada sholat apa? Jenazah, ya atau tidak? Sholat jenazah. Iya. Kalau tidak bermanfaat, tidak mungkin disyariatkan sholat apa? jenazah. Karena memang sholat jenazah itu sangat bermanfaat bagi mayit. Barangkali mayit mati dalam keadaan masih punya dosa-dosa. Belum sempat dia bertaubat kepada Allah Azza wa dari dosa-dosanya selain syirik. Kalau seorang matinya syirik, dosa syirik tidak akan diampuni. Nasallallahu alaihi wasallam Seorang mendapatkan ampunan Allah bisa jadi dengan doa orang-orang yang masih hidup. Ya, Allahu Akbar. Rokat yang pertama membaca surah apa? Al-Fatihah. Allahu Akbar. Rokat yang kedua membaca apa? Salawat. Allahu Akbar. Rokat yang ketiga mendoakan untuk mayit. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu ila akhirih. Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا dan seterusnya dari doa. Allahumma khfir li hayyina ya Allah, ampunilah yang masih hidup di antara kami. Wa mayyitina dan yang mati di antara kami. Wa saghirina yang kecil di antara kami wa kabirina dan yang tua di antara kami. Allahumma khfir lahu warhamhu. Ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Berarti bermanfaat doa ini. Bisa jadi ya, orang ini langsung mendapatkan ampunan Allah Jalla wa'ala. Yang tadinya dia punya dosa, diampuni dosanya. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu, Nabi memerintahkan kita untuk mendoakan mayit. Kita antarkan jenazah sampai ya sampai kuburan. Nah, dimakamkan. Setelah selesai pemakaman, Nabi Ali Shallallahu Wasallam mengatakan kepada hadirin orang-orang yang, yang yang mengantarkan jenazah, ya, mengatakan kepada mereka, Istaghfiru li akhikum was'alullah lahu sabat fa innahu al'an yus'al. Mintakanlah ampunan untuk saudaramu ini dan mintakan kepada Allah agar dia mendapatkan kekokohan karena dia sekarang ini sedang ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Berarti doa itu bermanfaat. Dan syariat ini demikian indah. Ketika seorang itu sudah didoakan ternyata masih juga ada yang mendoakan yaitu orang-orang yang ziarah ke makam ke kubur. Orang yang ziarah disyariatkan untuk mendoakan mereka. Assalamualaikum ya ahlat diyar minal muslimin awal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah assalamualaikum ya ahlad diyar semoga keselamatan Allah limpahkan kepada kalian wahai ahlud diyar orang-orang yang dikubur minal muslimin dari kalangan muslim dan mukminin Wa inna insyaallahu bikum lahiqun dan kami pasti insyaallah insyaallah ini bukan ragu-ragu. Ya, jangan difahami kalimat insya Allah itu adalah apa? Ragu-ragu. Tidak. Wa inna dan kami insya Allah, insya Allah, yani pasti bikum lahikun akan menyusul. Apa ada yang ragu-ragu kita akan menyusul? Ada yang ragu-ragu? Tidak ada ragu-ragu, semua mati. Ya. Jadi insya Allah itu apa? Tidak menunjukkan ragu-ragu, tetapi menggantungkan urusan kepada siapa? Allah. Kan aneh kadang ya ada orang janji, kamu ke rumah ya insya Allah ojo insyaallah lu kok ojo insya Allah sing temenan lah saya temenan bilang insya Allah itu ya ya insyaallah saya datang ya justru Allah itu litakib ya. karena perbuatan kita tidak mungkin akan bisa kita lakukan kecuali kalau berkehendak kan demikian ya Allah saya datang janji itu namanya ya didoakan oleh orang-orang yang ziarah ya Kemudian juga ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah di antara yang bermanfaat adalah doa, dalilnya adalah hadis Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza matal insanu inqata'a amaluh." Jika seorang mati akan terputus apa? amalannya illa min thalathin kecuali dari tiga sodakotin jariyah sodakoh jariyah au ilmin yuntafa'u bih atau ilmu yang bermanfaat yang ketiga awaladin salihin yad'ulahu atau anak soleh yang senantiasa apa? mendoakannya. Anak soleh doanya macam-macam. Ya Allah ampuni bapak saya, ampuni ibu saya, angkat derajatnya. Ya, masukkan ke firdaus ya Allah. Lapangkan kuburannya, macam-macam doa anak itu kalau soleh. Ya. Barangkali bapaknya mati dalam keadaan berbuat dosa, kemudian terhenti azab itu. Diangkat derajatnya dengan sebab doa anaknya. Ya, didoakan oleh anaknya. Di saat kita tidak bisa lagi berbuat, di saat kita tidak lagi bisa bisa lagi mohon ampun kepada Allah, ada doa-doa anak. Ya. Ini sebab yang keberapa ini? Keempat ya. Sebab yang keempat adalah doa orang-orang yang masih apa? Hidup, mendoakan ampunan untuk orang yang sudah mati. Atau orang yang masih hidup juga didoakan mungkin. Ya. Wabilah itu. Namun sekali lagi ternyata doa ini pun tidak bermanfaat kecuali hanya untuk orang-orang yang apa? beriman. Ya. Kalau dia mati dalam keadaan musyrik tidak bisa. Ya. Kita mendoakan untuk orang-orang yang matinya Yahudi, Nasrani, kafir mereka itu. Tidak boleh kita mendoakan. Ya. Fir'aun matinya kafir, Abu Lahab, Abu Jahal kafir kalau didoakan ampunan. Tidak boleh kita mendoakan ampunan untuk mereka. Haram hukumnya. Ya. Tidak manfaat itu doa untuk mereka yang mati dalam keadaan apa? Kafir. Sekali lagi akan bermanfaat sebab ini ketika orang yang mati itu dalam keadaan memurnikan kalimat mada la ilaha illallah. Nah, sebetulnya maghrib ya. Ya. Masih berapa menit lagi? Satu menit. Oh, tidak cukup satu menit. Ya, kita cukupkan dulu ba'dal maghrib insyaallah kita lanjutkan ya باذنillah azza wajal naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain alhamdulillah rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh